في سفرة سفرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على الأرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan hadis Abdullah bin Amr demikian juga lima Muslim dengan lafaz yang lainnya mengatakan bahwasanya suatu hari Nabi alaihi salatu wasalam berada di belakang kami terlambat dari kami di satu safar yang kami safar badannya kemudian hingga akhirnya Nabi alaihi salatu wasalam bisa menyusul kami dalam keadaan sholat sudah hampir habis yaitu sholat asar dalam riwayat yang lainnya sholat waktu tersebut sudah mau habis. Maka fabar kalafikum akhirnya karena kami ingin mendapatkan waktu sholat jangan sampai kita sholat asar belum berwudu atau mendapatkan satu rakaat maka para sahabat pun segera berwudu dan cukup di saat itu mereka mengusap kaki-kaki mereka tanpa dibasuh. Maka kemudian Nabi alaihi wasallam tiba-tiba datang dan beliau menyeru dengan suara yang lantang, "Wailun lil aqabi minan nar." Celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air wudhu dengan api neraka. Beliau mengulang kalimat tersebut dua atau tiga kali. Ikhwani bidin rahiman wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang agung ini memberikan pelajaran kepada kita tentang masalah fiqhiyah demikian juga masalah manhajiyah. Yang pertama di dalam hadis ini adalah dalilun ala wujub ghusli ar-rijlain idza lam yakun 'alaiha khuffun. Di dalam hadis ini terdapat wajibnya membasuh kedua kaki selama kaki tersebut tidak memakai sepatu. Apabila seorang muslim dia tidak dalam keadaan memakai sepatu, yang mana memakainya tentunya sudah dalam keadaan berwudu terlebih dahulu, maka wajib bagi dirinya membasuh kaki. Kaki tidak boleh diusap. Kenapa? Karena kaki adalah termasuk bagian anggota wudu yang wajib dibasuh. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayat wudhu bahwasanya kaki itu adalah dibasuh kemudian fabar barakallahu fikum ini merupakan pendapat yang telah disepakati oleh para ulama-ulama al-madhab seluruh ulama madhab sepakat bahwasanya kaki adalah anggota wudhu yang harus dibasuh. Sehingga fa barakallahu fikum ikhwani bin rahim wa rahimakumullah di dalam hadis ini terdapat bantahan kepada mereka sekte sesat yaitu Syiah Rafidhah yang mana mereka berpendapat bahwasanya kaki tidaklah wajib dibasuh jelas madhab mereka atau pendapat mereka adalah empat pendapat yang batil menyelisih kesepakatan kaum muslimin dan karena mereka memang bukan bagian dari kaum muslimin Syiah Rafidah fabarakallahu fikum memiliki tiga kebatilan di dalam masalah kaki Syiah Rafidah memiliki tiga kebatilan di dalam masalah kaki. Yang pertama mereka tidak memandang wajibnya membasuh kaki. Ini jelas batil. Menyelisih Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu serta kesepakatan kaum muslimin. Kebatilan kedua dari pendapat akidah Syiah adalah mereka tidak berpendapat tentang syariatnya mengusap sepatu. Syarafidah tidak berpendapat tentang bolehnya seorang muslim mengusap sepatu. Ini jelas di dalam menyelisih hadis-hadis yang mutawatir yang telah diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat tentang syariat mengusap sepatu. Kemudian yang ketiga, mereka berpendapat bahwasanya mata kaki itu adalah di punggung kaki. Kalau kita punya kaki, ah, Syiah berpendapat mata kaki adalah di atasnya, di punggungnya, bukan dua tulang yang menonjol di setiap kaki yang ada pada diri kita. Ini jelas kebatilan yang nyata. Sehingga fabarakum ketika mereka mereka bahwasanya kaki itu dibasuh sampai mata kaki, mereka cukup mengusap Berdalil bahwasanya kaki itu adalah ma'tuf mengikuti kepala. Ikhwan Rahim rahiman rahimakumullah. Inilah akidah Syiah. Bahwasanya fabarakallahu fikum mereka memiliki tiga kebatilan di dalam permasalahan kaki. Dan tentunya fabarakallahu kebatilan mereka itu bukan cuma di dalam masalah kaki saja di sana ada kebatilan yang lebih besar daripada kebatilan tersebut. Kemudian fabar kalau fikum faidah yang bisa kita ambil pula adalah wujub isti'ab a'dha'il wudu. Bitadhir. Wajibnya menyeluruhkan basuhan kepada setiap anggota wudu, anggota wudu yang wajib untuk disucikan. Apabila seorang muslim dia berwudu kok kemudian sebagiannya ter, dibasuh, sebagian tidak, maka fabarakallahu wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Sehingga fabarakallahu sahabat Rasulullah SAW pernah dia berwudu Kemudian kalau fikum ternyata Pak ada sebagian dari anggota wudhunya sebesar kuku saja belum terbasuh oleh air wudhu maka kemudian Nabi mengatakan irji fa ahsin wudhu'aka faraja'a thumma shalla ada seorang sahabat dalam riwayat Muslim dia fabar kalau fikum berwudhu namun ternyata fabarakofikum ada sebagian kecil di kakinya belum terbasuh oleh air wudhu. Dan ternyata diketahui oleh Rasulullah SAW maka kemudian beliau mengatakan kembali kembali dan sempurnakan wudhumu karena kamu belum dikatakan sah wudhunya maka sahabat itu pun kembali berwudhu dan kemudian salat. Ini berikan dalil bahwasanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wajib bagi kita menyeluruhkan basuhan kepada seluruh anggota wudhu yang wajib dibasuh. Tangan tentunya sampai sikut. Sikut harus terbasuh. Kemudian mengusap kepala dimulai di depan tempat tumbuhnya rambut hingga ke tengkuk. Kemudian dibalik dikembalikan lagi ke depan baru kemudian mengusap telinga. Kemudian wajah dibasuh seluruh wajah. Seluruh anggota yang dikatakan wajah maka wajib bagi dirinya untuk membasuhnya. Demikian juga kaki. Batasannya adalah sampai mata kaki. Ikhwani fillah rahiman rahimakumullah. Sehingga faedah yang selanjutnya bahwasanya annal kathir minan nas yatasahaluna fi ghusli muakharatil a'dha. Kalau kita perhatikan kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin bermudah-mudahan di dalam berwudu. Terkhusus bagian kaki, bagian tumit belakang. Kalau kita lihat mereka tidak mengangkat kaki mereka kemudian dibasuh. Tetapi kebanyakan kalau kita lihat mereka cuma goyangkan kakinya ke arah apa air di keran kemudian selesai. Tentunya Pak ketika Anda <coughs> wahai muslim mencukupkan dengan menaruh kaki di keran tentunya Pak bagian belakang tentunya Pak tidak tersentuh oleh air wudhu kalau tidak ada basuhan dengan kaki dan inilah kebanyakan yang kita dapatkan di tengah-tengah kaum muslimin atau pada kaum muslimin. Mereka bermudah-mudahan di dalam berwudu. Tentunya ini merupakan kesalahan yang besar apabila seorang muslim wudhunya tidak sah maka melazimkan sholatnya pun tidak sah. Sehingga apa? Barakallahu ketadiat. Kenapa kita kok sudah sholat tapi kok masih berbuat kemungkaran, masih suka maksiat, bisa jadi sholat kita tidak sah karena wudhu-wudhu kita. Kenapa? Karena fabarakatikum hakikat sholat apabila sholat itu memang sempurna maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar semuanya sholat yang sempurna itu akan bisa mencegah seorang muslim dari perbuatan keji dan mungkar. Salat memiliki atar, memiliki pengaruh yang besar pada istiqomah seseorang. Sehingga ikhwani bidin rahim dan rahimakumullah, kaum muslimin apabila kita ia salat, salatnya tentunya barakallahu jika wudhunya tidak sempurna maka salatnya pun tidak sah. Berarti kalau kita perhatikan kebanyakan kaum muslimin salatnya pun tidak sah jika wudhunya seperti demikian yaitu cukup cukup menggoyangkan kaki di keran tanpa mak, tanpa dibasuh ini tentunya babar kafikum bagian kaki itu ditumit tidak tersentuh oleh air wudhu sehingga babar kafikum faedah selanjutnya adalah wujub ingkar al mungkar wa ada musukut alaih di dalam hadis ini terdapat wajibnya ingkar mungkar dan tidak boleh diam ketika melihat kemungkaran. Betapa banyak kaum muslimin rahiman rahimakumullah berada di atas kejahilan, tidak tahu tata cara wudhu dengan benar. Terkhusus fabarakallahu masalah mengusap kepala. Mereka hanya mengusap ubun-ubun saja tanpa menyeluruh menyeluruh menyeluruhkan usapan kepada seluruh kepala. Padahal dalam Sahih Al Bukhari dan juga Sahih Muslim jelas bahwanya Pak Nabi mengusap kepala dari bagian depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian Pak balik lagi ke depan. Inilah yang disebutkan dalam As-Sahihain bahwasanya mengusap bukan cuma ubun-ubun saja. Sehingga fabar kalau fikum faedah selanjutnya masyru'iyatu ta'limi al-jahil disyariatkan bagi kita terkhusus ahlus sunnah antum tulabul ilm untuk barakallahu fikum mengajari orang-orang yang jahil kaum muslimin fabarakallahu fikum Masya Allah mereka sudah mulai sebagian mereka haus dengan ilmu dan tentunya antum ketahui bahwasanya permintaan dakwah begitu banyaknya sementara Pak dai-dai ahlu sunnah di kota Ambon ini di pulau Ambon ini sangatlah sedikit sehingga fabar kalau seandainya dakwah ini dibebankan hanya kepada para ustadz tentunya kita tidak mampu melayani atau memenuhi permintaan-permintaan mereka satu pulau satu contoh kalau fikum di pulau Namlea yang kami rutin tiap bulan ke sana luar biasa capek kalau kita sendirian lima enam tempat meminta yang tidak mencukup dengan waktu cuma empat atau lima hari. Sehingga akhirnya mereka pun bergantian. Dua bulan sekali baru digilir. Ini menunjukkan fabar kalau fikum hausnya kaum muslimin dengan ilmu-ilmu. Rasulullah alaihi salatu wasalam dan apabila antum ya ayuhas salafiyun tidak rajin dalam mengkaji ilmu agama Kemudian fabarak mencukupkan dengan apa yang ada pada ustadz kalian tentunya fabarakum kami tidak akan mampu untuk memenuhi mereka. Kita lihat dakwah kita masya Allah sudah meliputi Maluku, kemudian Maluku sampai Maluku Tenggara Barat. Ini merupakan fabarakum nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Masyarakat ahli sunnah ayuhas salafiyun sehingga kami harapkan kepada ikhwah sekalian untuk betul-betul semangat belajar setiap ilmu dicatat kemudian dikaji dan kemudian fabarakum anda sampaikan alhamdulillah nasihat yang agung yang disampaikan oleh al ustad Abu Faruk Ayub Syafruddin hafizahullah wa taala dalam khutbatul Jumat betapa banyak kaum muslimin berada di atas kejahilan betapa banyak kaum muslimin berada di dalam syubhat-syubhat yang dilancarkan, yang diluncurkan oleh ahlul batil baik dari kalangan hizbiyun meliputi al-mu'tazilah yang sudah banyak masuk kepada fakultas-fakultas Islam kemudian khawarij yang sudah banyak mencekoki dengan akidah dan pemikiran yang sesat kepada para pemuda-pemudi kaum muslimin demikian juga yang lainnya ini merupakan tugas yang berat namun ini juga merupakan tugas yang mulia sehingga fabarakum camkan apa yang di dalam yang disampaikan dalam khutbah bahwasanya ini memang benar nyata bahwasanya kita butuh tenaga apabila tenaga yang ada ini tidak dibantu oleh ikhwah sekalian antum yang mencukupkan sebagai tulabul ilm tidak mau menyampaikan dakwah tentunya fabarakum kewajiban ini tidak bisa sempurna dengan tanpa bantuan kalian semuanya. Kemudian ikhwani bidin rahim rahimakumullah. Di dalam hadis ini kita kembali bahwasanya anal alim yungkir ma yara min at-tadhi'il faraid wa yusan wa sunan wa yughallid al-qaul fi dhalik wa yarfa' sawtahu lil inkar. Kata Ibnu Mulakin rahimahullahu taala boleh bagi seorang yang alim, seorang ustadz, seorang syekh seorang ulama kalau fikum ketika melihat adanya penelantaran di dalam perkara-perkara wajib yang dilakukan oleh santrinya atau kalau fikum kaum muslimin boleh mengingkarinya dengan keras bahkan jika membutuhkan dengan suara yang tegas suara yang lantang maka tidak mengapa jika memang dibutuhkan Nabi SAW ketika melihat sahabat tidak apa sempurna wudhunya dan mereka tidak membasuh kaki mereka maka Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar celakalah mata kaki mata tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air wudhu dengan api neraka Nabi mengangkat suaranya ini memberikan dalil bahwasanya seorang guru seorang ustadz seorang alim boleh terkadang jika memang dibutuhkan ketika melihat kemungkaran adanya penelantaran terhadap kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh sebagian muridnya atau kaum muslimin boleh terkadang dengan suara yang lantang. Ini tidak menafikan adanya hikmah di dalam berdakwah. Jadi fabarakallahu hikmah itu fabarakallahu tidak mesti harus dengan kelemah lembutan. Terkadang kalau memang dibutuhkan adanya hal yang tepat untuk mengangkat suara maka boleh bagi kita mengangkat suara terkhusus apabila ada pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Nabi SAW marah kepada sebagian sahabatnya, memerah mukanya dalam beberapa hal. Demikian juga fa sampai-sampai para sahabat Nabi pun demikian. Ketika melihat adanya penentangan penentangan terhadap syariat-syariat Islam. Ini terkadang boleh bagi kita melakukan yang demikian. Kemudian fa barakallahu fikum faedah selanjutnya laisa kullu muridin al khair yudrikuhu wa yusibuh. Di dalam hadis ini kaum muslimin kalau kita perhatikan tidak semua orang yang punya niat baik ternyata Pak mendapatkan kebaikannya. Perhatikan para sahabat niatnya apa? Niatnya Fabar ingin mendapatkan waktu sholat segera berwudu tapi Pak wudhunya cukup dengan mengusap kaki. Niatnya baik. Ternyata fabar kalau bikin kalau seandainya kalau kita perhatikan ternyata nggak semua orang yang menghendaki kebaikan ternyata pak mendapatkan kebaikan tersebut. Tatkala kapan? Tatkala kebahagiaan itu tidak dibangun di atas syariat. itu pak ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga fabar kalau bikin an qasdi la takfi li qabuli al-amal hatta yakuna khalisan wa sawaban. Sehingga kalau kita perhatikan kaum muslimin niat yang baik ketika kita ingin beribadah ternyata nggak cukup sampai niat baik tersebut tujuan baik tersebut fabarakallahu fikum betul-betul ikhlas karena Allah dan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan. Sahabat niatnya baik pengen mendapatkan waktu sholat cuma pak tata caranya salah tergesa-gesa dalam berwudu kemudian tidak membasuh kaki mereka ikhlas karena Allah tapi pak ternyata metode pengamalannya tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berikan dalil kepada kita bahwasanya kaum muslimin niat yang baik ketika Anda beribadah nggak cukup. Harus ibadah tersebut terpenuhi dua syarat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah taala ulama Syafi'iyah di dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya di dalam ayat ini terdapat dua rukun yang harus dipenuhi ketika Anda mau beribadah. Apa itu? Ikhlas karena Allah dan kemudian ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang ingin masuk surga berjumpa dengan Rabbnya syaratnya dua. Artinya kalau nggak terpenuhi dua syarat ini nggak dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat surga. Apa itu? Falyamal amalan soliha. Hendaklah dia beramal soleh. Amalan soleh itu amalannya harus soleh, bukan amalannya banyak. Soleh di sini ada kata para ulama sesuai dengan petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan apabila tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah tidak dikatakan sebagai amalan soleh. Ini syarat yang pertama. Syarat kedua, wala yusyik bi ibadati rabbi ahada. Hendaklah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Niatnya harus murni karena Allah, bukan karena manusia atau karena yang lainnya, tetapi betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betapa banyak kaum muslimin yang salah kaprah. Ketika melakukan suatu amalan zikir ditambah-tambahin sampai 100 kali atau 1000 kali Ketika tanya kenapa kok dikirnya seperti ini kok lebih daripada petunjuknya Nabi? Ya kan niatnya baik. Ya, semakin banyak kan semakin bagus. Niatnya baik. Tetapi apakah yang demikian itu diterima oleh Allah? Tentunya tidak diterima. Demikian juga sholatnya. Mereka membuat sholat-sholat baru di dalam agama. Niatnya baik. Niatnya sholat seribu hajat. Niatnya fabarakalfikum sholat-sholat. Naam fabarakalfikum yang lainnya yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Demikian juga puasa-puasa sunnah di bulan-bulan yang di warakallahu tidak ada padanya syarat untuk sholat untuk puasa. Niatnya baik, tetapi fabarakallahu itu tidak cukup untuk dikatakan ibadah tersebut sebagai ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waspada wahai kaum muslimin apabila Anda ingin baik maka coba kebaikan itu ditimbang dengan syariat kebaikan itu bukan dengan perasaan Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan man istahsana faqad syara'a barang siapa yang memakai perasaan di dalam agama faqad syara'a maka sungguh dia akan membuat syariat-syariat baru sehingga kalau Anda beragama dengan perasaan ini kan bagus orang mati Diadakan kumpulan-kumpulan, kemudian kasih makanan kepada orang kan bagus. Iya, niatnya bagus. Tetapi kita timbang apakah yang seperti ini ada bimbingannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW apakah tidak? Ada syubhat dilakukan oleh uas yaitu Fabar kalau dia mengatakan mereka salafi wahabi selalu mengulang-ulang kalimat setiap di amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi atau diucapkan oleh Nabi maka ini bid'ah bid'ah maka ini adalah kebatilan kata dia ya tidak melazimkan apa yang dilakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi atau dikatakan oleh Nabi adalah bid'ah buktinya para sahabat buktinya para sahabat melakukan perbuatan-perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh Nabi berarti para sahabat melakukan kebid'ahan ini kata uas Fabarakallahu fikum, ini jelas ya. Jelas syubhat, kerancuan yang dilontarkan oleh dia ke tengah-tengah kaum muslimin. Kita katakan as-sunnah yashmal al-qaul wal fi'il wal iqrar. Kita katakan bahwasanya sunnah Nabi adalah setiap apa yang dilakukan oleh Nabi, diucapkan oleh Nabi dan diikrar ditetapkan oleh Nabi. Ada sahabat fabarakafikum ketika istiftah doanya Pak Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Memang doa ini nggak pernah diajar oleh Nabi. Tapi ketika mendengar zikir tersebut Nabi apa? mengikrarkan zikir tersebut bahkan memujinya sehingga kita katakan bahwasanya itu bukan bid'ah jelas kenapa karena Nabi mengikrarkan menetapkan boleh hal tersebut sehingga dikatakan sunnah Kemudian kalau bikum sahabat Rasulullah SAW ketika sholat menutup ayat setiap sholat sholatnya dengan surat Al-Ikhlas. Habis membaca surat pertama, habis amin, kemudian suratan baca Al-Ikhlas. Setiap sholat seperti itu. Memang seperti ini nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi apa? Ketika sampai beritahu kepada Nabi, maka fabarakallahu Nabi bertanya, "Kenapa engkau sering menutup setiap surat dengan al-ikhlas ketika sholat maka ya Rasulullah ya di dalam surat al-ikhlas terdapat sifat-sifat ar-Rahman ya sifat uluhiyah Rabbuna Jalla wa'ala maka aku cinta dengan sifat-sifat tersebut Fabarakatikum maka kemudian ya Nabi mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala ya mencintaimu sebagaimana engkau mencintai sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala di sini Pak Nabi mengikrarkan perbuatan sahabat tersebut. Ya jelas bukan dikatakan bid'ah. Kemudian kalau kaidah ini jangan kemudian dikiaskan kepada kepada amalan yang dilakukan setelah sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam. Apakah amalan-amalan yang Anda lakukan yang bukan berasal dari perbuatan Nabi atau perkataan Nabi diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana amalan para sahabat memang betul sekian banyak amalan para sahabat berijtihad namun dibenarkan dan dibolehkan itu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh para sahabat al-azl. Itu Pak KB alami itu mengeluarkan air mani di luar ya ketika melakukan hubungan dengan suami istri. Hal ini dilakukan dapat di zaman Nabi alaihi salatu wasallam dan per, tidak pernah Nabi mengajarkan demikian. Tiba-tiba barakallahu fikum berita itu sampai kepada Nabi dan Nabi tidak melarangnya. Sehingga perbuatan tersebut dikatakan boleh. Ya, boleh-boleh saja dilakukan. Jika hal itu dalam bab ibadah maka bisa dikatakan sunnah. Jika hal itu dalam bab muamalah maka barakallahu bersifat mubah-mubah saja. Jika ternyata hal tersebut diikrarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saat kita sayangkan. Apabila engkau wahai ahlu sunnah tidak belajar kaidah usul fikih tentang barakallahu apa itu dalil dalil syar'i maka tentunya fa barakallahu kita akan terbawa oleh syubhat-syubhat mereka luar biasa kalau kita perhatikan di setiap ceramah-ceramah mereka ahlul batil penuh dengan syubhat-syubhat yang syubhat tersebut kelangkabut but seperti sarang laba-laba bagi orang yang memiliki ilmu tetapi fa barakallahu bagi orang yang jahil maka sarang tersebut seolah-olah Pak merupakan jaringan yang kuat, merupakan benteng yang kuat yang luar biasa sehingga ketika terjaring kaum muslimin sulit keluar darinya. Kemudian barakallahu faedah yang terakhir adalah istihbab takror al-ilm liyuhfad wa yufham. Di dalam hadis ini terdapat faedah bagi para tulabul ilm ada untuk mengulang-ulang ilmu karena ilmu apabila diulang-ulang semakin kokoh. Semakin kokoh. Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Ketika diulang-ulang kalimat tersebut, fabarakum maka apa? maka akan mudah dihafal dan mudah dipahami. Tidak akan mudah hilang. Ini seyogianya bagi seorang ustadz, seorang guru ketika mengajar mengulang-ulang kalimat-kalimat yang ada karena apabila seorang ustaz mengulangi pengajarannya diulangi bahasanya ini akan barakallahu mudah dihafal dan diingat oleh para santri-santrinya sehingga barakallahu fikum ikhwani fidin rahimin rahimakumullah mari keberadaan asatidah yang ada di sini manfaatkan dengan sebaik-baiknya raihlah teguklah setiap ilmu-ilmu yang mereka berikan ke, oleh kepada kalian sebelum mereka meninggalkan kalian kan terus terang kita semuanya manusia umur kita terbatas kita tidak bisa menjamin apakah kita bisa hidup sampai tua sehingga fabarakallahu mumpung alhamdulillah antum memiliki sekian banyak asatidah manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu dari mereka karena fabarakum sebelum mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menangis. Kita lihat antum coba tanya pada ikhwan di diburu, di di Masoi dan yang lainnya. Bagaimana ketika mereka punya semangat menurut ilmu, ternyata di tengah-tengah mereka tidak ada ustaz. Kasihan. Kasihan mereka. Haus dengan ilmu tetapi tidak ada air yang datang kepada mereka. Sedangkan antum fabarakallahu fikum ma'syara ahlus sunnah salafiyun di kota Ambon asatidah luar biasa begitu banyaknya. Kalau dilihat asatidah yang ada di Ambon dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya di Indonesia, antum merupakan masya Allah suatu nikmat yang luar biasa. Satu pulau memiliki sekian ada asatidah. Keluaran zaman sampai 9 atau 10 ustadz. Bayangkan satu pulau ada 9 sampai 10 ustadz lulusan Yaman. Kalau kita lihat di pulau-pulau yang lainnya belum tentu kita dapatkan ya yang seperti ini. Sehingga rahimakumullah. Mari kita manfaatkan sisa umur yang ada ini untuk kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan apa? Dengan ilmu. Jangan sampai kita berada tanpa di atas ilmu. Kita dia para sahabat. Sahabat saja jatuh di dalam kesalahan padahal mereka hidup di zaman Nabi, apalagi kita yang hidup jauh di zaman Nabi alaihi salatu wasallam tentunya banyak jatuh pula di dalam kesalahan-kesalahan. Lebih-lebih kita. Sehingga ikhwan fillah rahim rahimakumullah, mari kita bangkit. Kita sadar bahwasanya ilmu fabarakum adalah sangat bermanfaat untuk kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Ilmu bermanfaat untuk kita. Ilmu yang kita kaji bermanfaat untuk keluarga kita dan juga untuk kaum muslimin secara umum. Sekali lagi mari kita semangat mengaji ilmu agama, dicatat dan kemudian apabila Anda punya kesempatan menyampaikan ilmu, sampaikanlah balighu ani walau ayah kalimat ini diulang-ulang oleh ustaz kita dalam khutbah Jumat balighu ani walau ayah sampaikan apa yang kamu dapatkan dari ilmu dari Al-Quran Sunnah walaupun satu ayat sampaikan dariku kepada kaum muslimin walaupun cuma satu ayat antum lihat jamaah-jamaah ya jamaah travel fabar kalau yang keliling ke sana kemari semangat mereka berdakwah mengajak manusia kepada kebaikan menurut cara mereka. Padahal mereka tidak memiliki ilmu. Sedangkan kita fabarakunya yang sudah di atas ilmu sangat lemah di dalam permasalahan dakwah atau keluar dakwah untuk mengajak kaum muslimin kepada kebaikan padahal jelas-jelas apa yang kita bawa adalah cahaya yang murni dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan fabarakum bisa dipahami dan dimengerti sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada benarnya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada salahnya itu dari kesalahan saya dan datangnya dari syaitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi barakallahu fikum.